بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه استماع الجيوش الإسلامية على هرب المعطلة والجهمية وقال عثمان بن سعيد الدارمي الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد قال حدثنا قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة حدثنا عطاء قال حدثنا قال حدثنا عطاء بن سائب عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت براحة براحة طيبة فقلت يا جبري يا يا جبرائيل ما هذه جبرائيل يا جبرائيل ما هذه ما هذه الرائحة الطيبة قال هذه هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنته أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت أخبر بذلك أبي فقالت نعم فأخبرته فدعا بها فقالت فقال من ربك هل لك رب غيري قالت ربي ورب ربي وربك الله الذي في السماء فأمر فأمر بنقرة من نحاس فأهميت ثم دعا بها بوالدها فألقاهم فيها وساق نعم. الحديث بطوله وساق الحديث بطوله وساق الحديث بطول بطوله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد إخوة الكرام أخوات الكريمات kita masih دلام penjelasan dalil-dalil tentang Allah Tabaraka Ta'ala itu Tuhan yang di langit Tuhan yang di atas Sudah berpuluh kita lewati dalil-dalil dan masih tetap kita baca dalil-dalil tersebut. Karena itu disebut buku ini dengan nama Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Bersatunya seluruh tentara-tentara Islam ala harbil mu'attilati wal jahmiyah untuk memerangi pemahaman jahmiyah yang menafikan Allah di atas. Ya, sudah berpuluh kita baca dan kita lewati. Kita akan lanjutkan lagi Qala Uthman ibn Sa'id al-Darimi Al-Imamul Hafidhu Ahadu a'immatil Islam Berkata Uthman bin Sa'id Ad-Darimi yang digelari dengan Al-Imamul Hafidh salah seorang ulama Islam حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما dia berkata yakni Ad-Darimi berkata, Musa bin Ismail memberitakan kepada kami. Dia berkata, Hamad yaitu Ibnu Salamah menceritakan kepada kami dan dia berkata, Atha' bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda lama usriya bi tatkala aku dinaikkan ke langit tatkala aku di, diperjalankan di malam hari pada peristiwa Isra Mi'raj. Marartu bi raihatin thayyibah. Aku melewati tempat yang begitu harum sekali, semerbak wanginya. Faqultu ya Jibrailu, ma hadhihi ar-raihatu thayyibatu? Aku pun bertanya, "Wahai Jibril, ini bau apa begitu harumnya?" Qalat qala berkatalah Jibril hadhihi raihatu masyitati binati Fir'aun wa auladiha inilah wangi yang keluar harum yang keluar dari tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya kanat ya jadi harum tersebut adalah harumnya wanita tukang sisir tersebut beserta harumnya anak-anaknya yang dahulu kerjanya menyisir putri Firaun. Kanat tumasyituha fawaqa al-mishtu min yadiha. Suatu hari dia menyisir putri Firaun, maka jatuhlah sisir itu dari tangannya. Faqalat maka dia berkata bismillah dengan nama Allah. Dia ambil, dia akan menyisir kembali bismillah dengan nama Allah. Faqalat ibnatuhu maka berkatalah putri Fir'aun, "Abi, siapa itu Allah? Apakah yang kau maksudkan adalah dengan nama ayahku?" Qalat la, dia berkata tidak. Walakin Rabbi wa Rabbu abika. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Faqalat Rabbi wa Rabb wa Rabb Rabbi wa Rabbu abika ya dialah Allah. Allah faqalat ukhbir bidzalika abi bolehkah aku beritahukan hal ini kepada ayahku? Faqalat na'am, berkata dia, silahkan beritahukan. Fa akhbarathu, maka diberitahukan oleh putri Firaun ini kepada Firaun. Fada'a biha. Kemudian Firaun pun memanggilnya, faqala man rabbuki? Firaun bertanya, siapakah Tuhanmu? Hal laka rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selainku? Qalat rabbi wa rabbuka Allah, alladhi fis sama'. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah dialah yang di atas langit ini ya perkataan orang-orang sebelum kita pada zaman Musa Subhanallah sungguh aneh sekali jika berpuluh dalil ini beratus dalil semuanya tak sahih tak benar tapi Allah bukan di atas tapi Allah di mana-mana atau Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan dalam alam tidak di luar alam tidak di samping alam, tidak di bawah alam. Ya, artinya tidak ada Allah. Inilah perkataan mereka. Kemudian fa'amara binaqratin min nuhasin fa uhmiyat. Maka disuruh oleh Firaun untuk dibuatkan kuali yang berasal dari tembaga, kemudian dipanaskan kuali tersebut diisi padanya minyak atau air. Tsumma da'a biha wa wabi wabi waladiha. Kemudian Fir'aun memanggil perempuan tersebut tukang sisir putrinya dan anaknya. Fa'alqahum fiha. Kemudian dimasukkanlah ke dalam tempat tersebut. Wasaqal hadis bitulih. Kemudian hadis diriwayatkan dengan panjang lebar dalam kisah Isra Mi'raj Nabi yang mulia sallallahu Intinya dalam hadis ini tukang sisir tersebut mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah yang di atas langit ya dan inilah keyakinan seluruh kaum muslimin dari zaman ke zaman sebelum Rasulullah SAW diutus itu pula lah keyakinan Musa dan lain-lainnya nah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس إيانا فأتى موسى فرطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال ارجع إلى عبدي فقل له فليدع يده على متن ثور على متن على متن ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشها فأتاه فبل فبلغه ما أمره به فقال ما بعد ذلك قال الموت قال الآن طابت نفسي فشمه شمة قبض روحه فيها ورد الله على ورد ورد الله على ملك الموت بصره ورد الله على ملك الموت بصره Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya tetapi juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tapi tanpa sebang redaksi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah SAW kana malakul maut ya'ti an-nasa adalah malakul maut dahulu kala mereka datang kepada manusia iyanan ya dengan terang-terangan terlihat kata-kata iyanan inilah yang dipermasalahkan. Ya dalam sebagian riwayat tak ada kata-kata iyanan. Ya, yang jelas dia datang kepada manusia tertentu. Fa'ata Musa. Dia ada, dia pun datang kepada Musa. Musa tak tahu itu malakul maut, falatamahu. Maka karena dia datang dalam bentuk manusia, ya, dan dia mendekat kepada Musa, maka Musa tak mengetahui ini orang, dia mengira orang ini akan berbuat kejahatan Fala falatamahu maka Musa menempelengnya tempeleng Musa dia fadhahaba bi'ainihi maka satu matanya ya lepas menunjukkan kuatnya Musa Musa kuat sekali sekali tempeleng lepas mata kawan <laughs> subhanallah hadis ini sebagian orang menolaknya padahal dia terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim Ya. Karena tak sesuai dengan akalnya. Bagaimana mungkin malakul maut ditempelin Musa lepas matanya? Ya, kenapa harus tolak jika hadisnya sahih, riwayatnya benar? Kita katakan karena malakul maut dalam bentuk manusia dan Musa tak mengetahui itu malakul maut. Ya. Fa'araja ila rabbih, maka dia pun naik kepada Tuhannya. Ini menunjukkan Allah di atas. Dia naik kepada Allah. Faqala ya rabbi, dia pun berkata wahai Tuhan, ba'athani ila Musa engkau mengutusku menemui Musa falatamani fadhahaba bi'aini ya, aku mendatanginya dia tempeleng aku akhirnya mataku satu ini seperti ini keadaannya buta satu matanya walaula karamatu alaika lasyaqaqtu alaihi kalau bukan karena kemuliaannya bagimu aku akan ya syaqaqtu alaihi aku akan buat seperti itu pula dia faqala irji' ila 'abdi maka Allah mengatakan kembali kau kepadanya. Ya. Fakullahu katakan kepadanya ya falyadha yadahu ala matni thawrin hendaklah letakkan tangannya di atas punggung sapi falahu bi kulli sya'ratin tawarat bi yadihi sanatun ya'ishuha maka setiap bulu-bulu sapi yang tertutupi dengan tangannya sebanyak itulah umurmu. Berapa yang mampu kau tutup sebegitulah umurmu. Fa'atahu faballaghahu ma amarahu bih. Kembalilah malakul maut kepada Musa, memberitahukan dia adalah utusan Allah. Allah suruh seperti ini, seperti itu. Ya. Faqala maka berkata Musa, "Fama ba'da dzalik?" Setelah itu terjadi ya umurku sebanyak bulu-bulu yang ada di bawah tanganku ini apa setelah itu qala al-maut berkata malakul maut setelah itu kematian yang akan datang menjemputmu qala al-ana tabat nafsi setelah umurnya pun berakhir datanglah malakul maut berkatalah Musa ketika datang malakul maut al-ana tabat nafsi hari ini sekarang barulah tenteram jiwaku tenang jiwaku Ya, karena para nabi itu biasanya ketika mau meninggal Allah berikan baginya pilihan. Fashammahu shammatan qabadha ruhahu fiha. Maka ya malakul maut menciumkan dia sesuatu dan ketika itulah dicabut ruhnya. Waraddallahu ala malakul ala malakil mauti basarah. Dan Allah kembalikan penglihatan malakul maut. Ya, hadis ini panjang ya, dan ada terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim seperti ini pula. Nah, menunjukkan Allah di atas. Nah. هذا حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين وقال أيضا حدثنا حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاص بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد a'buduka. Hadza haditsun sahihun asluhu wa syahiduhu fi sahihain. Hadis yang tadi adalah hadis yang sahih dan dia memiliki redaksi yang sama terdapat dalam Bukhari Muslim. وقال أيضا حدثنا أبو هشام أتو أبو هاشم الرفائي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة inilah namanya sanad ya semua perawi ini ada nama-nama mereka kalau kita mau mengetahui setiap perawi ini ada ditulis ulama buku-buku namanya buku-buku tarajum ya dari Imam Ahmad sampai Abu Hurairah. Inilah inilah di Kalau mau mengetahui hadis itu sahih tidak sahih, dia adalah siapa perawi yang terdapat dalam rantaian hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah ujungnya. Semoga Allah meridhoinya. Qala dia berkata qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW lama ulqiya Ibrahim fi nar. Tatkala Ibrahim dicampakkan ya ke dalam api. Qala maka berkata Ibrahim karena Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar oleh Namrud, mereka tak kuasa mendekati api karena panas bersangatan. Karena mereka mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyaknya untuk membakar Ibrahim, sehingga mereka campakkan Ibrahim dari tempat yang jauh eh, ke api. Mereka siapkan semacam ketapel, ya menjanik. Dengan itulah Ibrahim dicampakkan ke api. Ya, ketika Ibrahim berada di atas maka berkatalah Ibrahim, Allahumma innaka fis sama'i wahidun. Tuhanku, ya Allah, engkaulah Tuhan yang di langit. Engkaulah satu-satunya Tuhan di langit. Maksudnya di atas langit. Wa anna fil ardi wahidun dan akulah satu-satunya hambamu di bumi ini. Maksudnya beriman dengannya. A'budukah yang menyembahmu semata. Nah Ibrahim ketika itu hanya dia beriman di permukaan bumi ini semua. Sebelum beriman kepadanya Lut. Sebelum beriman kepadanya Sarah. Allahu Akbar. Pernah di bumi ini hanya Ibrahim yang beriman. Subhanallah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Karena itulah di antara tafsirannya ada yang mengatakan inna Ibrahim ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat meskipun sendiri. Sebagian menafsirkan kata-kata ummah dengan satu umat karena hanya dia sendiri yang beriman ketika itu. Fa amana lahu Lut kemudian barulah beriman kepadanya Lut. Ya. Nah. وفي الترمذي من حديث الأوزاعي حدثني حسان قال حدثني قال حدثني حسان بن عتية عن عطية عطية حد قال حدثني حسان قال حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن مسيب أنه لكي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في وبينك أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها السوق قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز فيبرز لهم فيبرز فيبرز لهم عرش عرش عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد الكل الكل بالرفي فيوضع لهم منابر فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرج ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما, فيه وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أهل الكراسي بأفضل, بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا رسول الله وهل نرى ربنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تمو لا ت... لا لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضر الله محاضرة محاضرة محاضرة حتى يقول حتى يقول للرجل منهم يا فلان يا فلان يا فلان بن فلان أتذكر أتذكر يوم يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا عملت عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا فيذكره ببعض غداوته في الدنيا غدراته غدواته في الدنيا غدرا غدا ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة فبسعة مغفرتي بلغ بلغت بلغ بلغ بلغت منزلتك هذه قال فبينهم فبين قال فبينهم على ذلك غشي غشيتهم غشيتهم غشي غشي غشي حسبك يكفي بعدين تواصل وفي الترمذي من حديث الأوزاعي دلم سنن ترمذي Tirmidzi dari Al-Imam Al-Auza'i qala haddatsani Hasan bin Atiyah. Berkata Auza'i Hasan bin Atiyah memberitakan kepadaku an Sa'id bin Musayyib dari Sa'id bin Musayyib tabi'in, salah seorang ulama tabi'in dan dia menantunya Abu Hurairah, putri Abu Hurairah dinikahi. Annahu laqiya Abu Hurairah. Sa'id berjumpa dengan Abu Hurairah, mertuanya. Faqala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah As'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Aku bermohon kepada Allah semoga Allah mengumpulkan aku dan engkau kelak di surga, di pasar surga. Faqala Sa'idun aw fiha suqun? Maka bertanya Sa'id, apakah di surga juga ada pasar? Qala akhbarani Rasulullah sallallahu Maka Abu Hurairah menjawab, Rasulullah pernah memberitahukan kepadaku, anna ahlal jannati idza dakhaluha bahwasanya penduduk surga ketika mereka telah masuk ke dalam surga nazalu fiha bi fadli a'malihim maka mereka akan masuk sesuai dengan tingkatan amalan mereka ya banyak amalannya tinggi kedudukannya fayu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayyamid dunya maka diizinkan bagi mereka ya kira-kira seharian pada hari Jumat dari hari-hari dunia untuk apa? Fayazuruna Allah tabaraka taala agar mereka dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Dari Jumat. Ya, fayubrizu lahum arsyah maka Allah tampakkan kepada mereka aras Allah. Wa yatabadda lahum maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada mereka fi rawdatin min riyadil jannah mereka ada di taman daripada taman-taman surga mereka melihat Allah fayudha'u lahum manabiru min nur disiapkanlah untuk mereka tempat-tempat tinggi ya yang terbuat dari cahaya wa manabiru min lu'lu' ada yang terbuat dari permata wa manabiru min yaqut dari yaqut wa manabiru min zuburjat zuburjat ya dari jenis batu zuburjat wa manabiru min dhahab dari emas wa manabir min fiddah dari perak wa yajlisu adnahum wa fihim daniyun Duduklah seluruhnya, bahkan duduklah yang paling rendah di antara mereka. Dan tidak ada ketika itu yang rendah. Ala kuthbanil miski wal kafur. Ya. Yang paling rendah itu duduk di atas tumpukan yakni bagaikan gunung-gunung tapi atas yakni terbuat daripada al-kafur. Ya kathbanil miski wal kafur. Di atas tumpukan daripada yakni harum-haruman kasturi dan kafur. Ma yarawna anna ahlal karasi bi minhum majlisan. Yang duduk di bawah tadi tidak pernah mereka mengetahui bahwa di atas mereka ada orang-orang lebih tinggi dari mereka. Yang duduk di atas ya tempat-tempat yang bermacam-macam tadi saya sebutkan di atas. Ya, mereka tak tahu di atas mereka ada lebih dahsyat ya kenikmatannya, tempatnya. Qala Abu Hurairah maka berkata Abu Hurairah, "Faqultu ya Rasulullah." Aku pun berkata, "Ya Rasulullah, wa hal nara rabbana?" Apakah ketika itu kita melihat Tuhan kita? Qala na'am. Kata Rasulullah, "Ya, hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari lailatul badar, Hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari lailatul badar, Apakah kalian meragukan kalian dapat melihat matahari dan bulan? Matahari di siang hari dan bulan pada malam purnama? Qulna, la. Oh, kata Abu Hurairah tidak mungkin melakukan hal itu. Qala kadzalika la tumaruna fi ru'yatillah atau fi ru'yati rabbikum demikianlah kalian kelak juga tidak akan dihalangi untuk melihat Tuhan kalian. Ya. Wala yabqa fi dzalikal majlis ahadun illa hadarahu Allah muhadarah. Tidaklah ada setiap majlis kecuali Allah Subhanahu wa taala menjumpai mereka hatta yaqula lirrajuli minhum ya fulan bin fulan sampai Allah berdialog dengan mereka ahli surga Allah berkata wahai fulan bin fulan atadhkuru yawma kadza wa kadza ingatkah engkau dahulu di dunia hari ini dan hari itu fayadhakkiru ba'di ghadaratihi fid dunya Allah sebutkan kepadanya tentang apa-apa yang dahulu dia tergelincir di dunia dengan dosa-dosanya fayaqulu ya rabbi dia pun menjawab, wahai Tuhan, afalam takfirli? Bukankah engkau telah ampunkan saya? Fayaqulu bala. Maka Allah berkata, "Ya, fa bisyati maghfirati balaghta manzilataka hadhihi." Karena luasnya rahmatku lah engkau menempati posisimu ini. Ya, padahal engkau dahulu memiliki kesalahan. Qala fabainahum ala dhalika ghasyatuhum sahabatun min fawqihim famtarat alaihim tiban. Tatkala dalam kondisi demikian, maka tiba-tiba datanglah awan di atas mereka kemudian turunlah hujan ya hujan tersebut bukanlah air tapi merupakan parfum faamtarat alaihim tiban wangi parfum hujan parfum subhanallah parfum itu ikhwan di dunia ini saja ada parfum yang masya Allah mahal-mahalnya sekali dipakai Od itu, od yang asli itu kadang-kadang sampai seribu rial harganya. Seribu rial, tiga jutaan, beberapa sisi saja ya itu parfum dunia makainya dicuci pun tak hilang subhanallah ada juga parfum 10 ribu pakai sekejap 2 menit hilang subhanallah ini saya bayangkan parfum dunia saja ada yang mahal-mahal subhanallah berapa sisi sampai Allah Akbar ya bagaimana dengan parfum di akhirat sana bagaimana jika hujan parfum Tentunya parfumnya nomor satu. <laughs> Subhanallah. Turunlah hujan berupa parfum tersebut. Nah, kamil Ustaz. Lam yajidu mitla rihihi syai'an qat. Thumma yaqul kumu ila ma adattu lakum a'adattu adat a'adattu lakum minal karamah fakhudum fakhudum mastahaitum fanati فنأتي سوقا قد قد خفت به حفت قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله تنظر العيون فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ما لم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا فيحمل فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى وفي ذلك وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعض ببعض بعضهم بعضا فيقبل فيقبل الرجل فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر آخر آخر آخر, آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا يبت لا لا يت لا يتبغي لا ينبغي لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا في فيقلن فيقولن مرحبا واهلا لقد جئت وان وان بك من الجمال والطيب اكثر مما راف رافق رافق راف رافقنا رافقتنا رافقتنا عليه, فيقول إنا جال إنا جالسنا إنا جالسنا إنا جالسنا اليوم جالسنا إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا an nan nanqaliba an nan nanqaliba bimithli man qalabana. Naam. Masya Allah. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Hujan farfum. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini nikmat surga ini. Hujan farfum. Kata Rasulullah, kalau satu bidadari surga saja dia didatangkan ke bumi ini, satu bumi semuanya harum dengan kedatangan dia. Satu bidadari surga Kalah semua parfum-parfum kita itu. Subhanallah. Ya. Lam yajidu mithla rihihi syai'an qat. Parfum yang turun itu berupa hujan tak pernah mereka cium ada seenak itu harumnya. Subhanallah. Thumma yaqulu qumu ila ma a'adtu lakum minal karamah. Kemudian Allah berkata, bangunlah sekarang pergilah kalian telah kusiapkan untuk kalian segala macam bentuk kemuliaan untuk kalian yang kusiapkan Fakhudhu mashtahatum, ambil saja apa yang kalian mau. Fana'ti suqan, kami pun datang ke pasar. Qad haffat bihil malaikah, yang telah dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Ya, semua yang di pasar gratis ambil, gratis tak bayar. Ya, fihi malam tanzuril uyunu. Semua kenikmatan di pasar tersebut tak pernah terlihat oleh mata. Indahnya, subhanallah. ila mithlihi wa lam tasma'il adhan dan telinga pun tak pernah mendengar segala macam suara-suara yang merdu di sana. Di sini ada pasar burung di dunia. Indah-indah suara burungnya. Ya, tapi tak seindah dengan pasar di surga. Ada suara karaoke itu, biduanita, binonita. Ya. Dangdut kadang hmm, macam-macam. tak seindah dengan suara-suara yang ada di pasar-pasar di surga. Subhanallah. Apapun yang didengarkan di sana semuanya indah. Walam yakhtur 'alal qulub, tak pernah terbersit di hati semua keindahan dalam pasar tersebut. Kalau mau tahu masuklah nanti. Subhanallah. Kalau sekarang jangan dulu. Belajar dulu banyak-banyak kita. Fayuhmalu ilaina mashtahaina, dibawakan kepada kami apa yang kami mau laisa yuba'u fihi wa la Tak ada di sana jual beli, itu pasar-pasar gratis, ambil saja. Subhanallah. Wa fi dzalika suqi yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dhan. Di pasar itulah ahli surga bertemu satu sama lainnya. Tempat berkumpul di sana. Pasar-pasar dunia kadang-kadang bau ikan, bau busuk. Subhanallah. Kadang-kadang menjerit-jerit orang pasar itu. Hingar-bingar, itulah pasar dunia ya pasar surga tak ada seperti itu kadang-kadang pulang dari pasar bau ikan kita ya masuk ke pasar ikan bau ikan masuk ke pasar udang bau udang adapun di surga ya berjumpalah ahli surga satu sama lainnya fayuqbilu ar-rajulu dzul rafi'ati fayalqa man huwa dunah bertemulah di sana setiap ahli surga ada yang kedudukannya tinggi di surga berjumpa dengan kedudukan yang di bawah ya Oma fihim daniyun dan tidak ada yang rendah di surga itu. Semuanya nikmat. Fayaru'uhu ma 'alaihim libas. Ketika penduduk surga yang di bawah ini melihat pakaian yang dipakai oleh penduduk surga yang lebih tinggi daripadanya di atas, maka dia pun merasa terpana, terkagum-kagum, membuat dia minder. Subhanallah. Fama yang kau akhiru hadithihi. Belum lagi berakhir percakapan mereka hatta yatamathala alai ahsan minhu tiba-tiba telah berubah pakaiannya lebih indah dari sebelumnya subhanallah kenapa wadzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzuna fiha karena di surga tak boleh ada orang bersedih di dunia ini beli barang tuh yang keluaran terbaru ya yang seri berapa sekarang 7 seri 8 besok keluar yang 9 nangis dia Subhanallah. Dunia ini nikmatnya tak ada yang indah. Kita bilang lu hebat kali ini, ha. Sekarang dibuang orang, tak mau lagi orang. Subhanallah, malu pun orang belinya. Ya, tak ada di dunia ini yang indah. Hari ini kita lihat naik mobil yang paling mewah, besok udah dibuang orang. Subhanallah. Jadi kenikmatan di dunia ini kita bersedih padanya. Subhanallah. Sebentar ya, besok kita menangis. Semuanya tak ada yang abadi dan kekal kenikmatan di dunia ini. Subhanallah. Di surga tidak. Tak boleh ada orang bersih di surga. Maka tak akan dapat di surga orang menung-menung. Kenapa kau menung-menung? Banyak kali utangku. Tak ada. Di surga <laughs> tak ada itu. Tak ada orang menung-menung. Di sini aja yang banyak menung-menung. <laughs> Kenapa kau diam-diam? Sing kepala aku banyak utang. Surga tempatnya Masya Allah. Layan bagi tak boleh orang di sana bersedih. anya hazana fiha. Thumma sarifu ila manazilina. Selepas pasar tersebut selesai, kami pun pulang ke rumah-rumah kami. Subhanallah. Fatalaqana azwajuna. Kami pun berjumpa dengan istri-istri kami. Di surga tak ada yang monogami, tak ada. Subhanallah. Semuanya poligami. Antum sabar aja ya biar sabar kan gini aja lah di dunia ini aja tak apa istriku insya Allah di sana nanti sekarang nggak apa-apa lah bang kau seorang di dunia nanti di akhirat tak apa sabar aja di surga tak ada yang namanya monogami tidak ada tak ada sana kecemburuan di dunia ini pusing awak <laughs> bawa sana bawa sini pening pala tak dibawa lebih pening <laughs> tapi bawa juga lah walaupun pening-pening sedikit Subhanallah. Surga tak ada kecemburuan. Makanya aman di sana. Antum di sini takut jangan. Nanti aja tunggu di surga. Yang takut. Subhanallah. Kemudian fatalaqana azwajuna fayaqulna marhaban wa ahlan. Mereka berkata, "Selamat datang wahai suamiku." Laqad ji'ta wa inna bika minal jamali wat tibi akthara mimma rafaqtana alaih. Engkau pulang dengan wajah yang lebih tampan rupawan, dengan harum yang lebih dahsyat yakni tak sama seperti engkau meninggalkan kami sebelumnya. Allahu akbar. Ya. Pulang mereka dari pasar bertambah cantik, bertambah elok, bertambah indah rupa suami-suami mereka, bertambah harum. Kita semakin ke depan semakin jelek wajah kita ini semakin tua ya udah mulai turun uban ke bawah ke jenggot subhanallah dahulu orang nengok ngences sekarang nengok sedih dia udah tua kawan tuh inilah urus dunia kita semakin ke depan udahlah subhanallah dulu cantik cerita semakin lama keriput-keriput Allahu Akbar dunia tak enak dunia ini tapi cuman mau dibilang sabarlah kita subhanallah Kemudian fayaqulu maka berkatalah suami-suami mereka, "Inna jalasna al-yauma rabbana." Hari ini kami baru duduk bermajlis dengan Allah Tuhan kami, berjumpa dengan Tuhan kami. Al-Jabbar Tuhan yang Maha Perkasa. Wa yahuqquna an nanqaliba mithli ma inqalabna. Karena itulah wajar kami pulang kemari dengan keadaan seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Habis waktunya. Subhanallah, tak sempat lagi terlanjutkan. Sabar aja lantum. Kita masih di dunia. Kita padakan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, syadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.